Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Hafalan? Ya. Terakhir sampai di mana? Baru in ya. Nah, kita masih pada pembahasan tentang penjazum yang dia menjazumkan dua fiil sekaligus telah disebutkan jumlahnya oleh beliau ada 11. Yang pertama in. <clears throat> ya, in didahulukan karena dia adalah induknya bab ini yang dia menasubkan dua film sekaligus. Dan telah disebutkan bahwa in sepakati kehurufannya. Contohnya iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum. In harfu syartin jazimin tajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syart wa thani jawabuh يشاء في الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزم السكن في آخره وفعل مستتر فيه جواز أن تقتره ويذهب جواب الشرط مجزوم بأداة الشرط أو بإن وعلامة جزمه السكن وفعل مستتر فيه جواز أن تقتره والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به شاء يشاء إن يشاء Jadi ya, tadinya aslinya apa? Fil fil madinya syaa. Ya Dijazumkan yasha'. Ya. Dibuang apa? Alifnya. Karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada alif dan sukun yang ada pada akhir fi'il. Kemudian yang kedua yang menjazumkan dua fi'il sekaligus setelah in adalah ma' Ma ini pada asalnya diletakkan untuk menunjukkan benda-benda yang tidak berakal secara umum. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat, disertakan bersamanya makna syarat. Jadi ma adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak berakal secara umum. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Contohnya wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Taf'alu di situ fi'il syaratnya majzumun bima. Jawab syaratnya ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan-kebaikan, ya'lamhu Allah, pasti Allah mengetahuinya. I'rabnya ya ma ismu syarat jazimun. Fi mahalli rafin mubtada, dia pada mahalnya rafa' mubtada karena dia isim maka memiliki mahal beda dengan in tadi huruf tidak ada mahal dalam i'rab jadi ma ismu syarat jazim fi mahali rafin mubtada kemudian taf'alu fi syarat majzumun bi ma atau bi adati syarat wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal amthilah al khamsah kemudian wabu waw jama'ah fa'il wa jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi mahali rafin khabar ma' Jadi jumlah taf'alu yang terdiri dari fi'il dan fa'il pada mahalnya rafa sebagai khobar bagi ma. Ya. Seperti itu ya secara mayorobnya. Jadi taf'alu fi'il syarat majzumun bi ma ataupun bi adati syarat wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Kemudian waul jamaah fa'il dan jumlah fi'liyah fi mahal rafin khabaru ma khabarnya ma min khairin jar wa majrur muta'alliq bi taf'alu dia berkaitan dengan taf'alu ya'lam jawab syarat kemudian ya'lam hu ha maf'ulun bih atau dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahal nasbin maf'ulun bih wa lafdul jalalah Allah fa'il ya marfu' wa alamat rafihi ad-dhammah al-zahiru ala akhirih Demikian yang sahih. Ya. Cara mengirobnya sebagian menjadikan khabarnya ma adalah jumlah jawab syarat ya'lamhullah itu khabarnya ma katanya. Tapi yang rajih adalah bahwasanya fi'il syarat lah yang merupakan jawaban ataupun merupakan khabar bagi ma. Kemudian wa min nahwi eh, wa man ya. Kemudian man Contoh, may ya'mal su'an yujzabih. Siapa saja yang beramal kebaikan yujza, yujzabih, pasti dia akan dibalasi dengannya. Kalau tadi man uh, ma isim yang diletakkan untuk yang tidak berakal kan secara umum. Kemudian disertakan padanya mana syarat. Nah, sedangkan man adalah isim yang diletakkan untuk yang berakal secara umum. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat Contohnya may ya'mal su'an yujzabih. I'rabnya man ismu syarat jazim tajzimu fi'lain. Al-awwal fil syarat wa tsani jawabuh. Fi mahalli rafin mubtada. Jadi man pada mahalnya rafa sebagai mubtada. Ya'mal fil syarat majzumun biman. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kembali kepada man. Su'an maf'ulun bih Kemudian jumlah fi'il wal fa'il. Jumlah fi'il wal fa'il yaitu ya'mal. Kemudian juga maf'ulnya ya'mal su'an pada mahalnya rafa' sebagai khobar bagi man. Ya. Yujza itu jawab syarat. Jawab syarat madzumun biman juga. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al alif yujza aslinya. Dijazumkan dibuang alifnya yujza karena dia adalah fi'il yang mughayyar sighah dirubah bentuknya atau mabni lil majhul maka naibul fa'ilnya dalam mustatir fihi jawazan taqtiruhu huwa kemudian bihi jar majrur sebagian ulama kalau salim salah Ibnu Abbas menafsirkan ya'mal su'an yujzabi syirikan karena di sini e, dipastikan balasannya ya'mal su'an yujzabi siapa yang dia beramal kejelekan syirikan ini jadi pasti ya. adapun selain syirikan maka tahtal masyiah kemudian mahma ka qawlihi wa annaka mahma ta'muril qalba yaf'ali seperti ma mahma juga diletakkan untuk yang tidak berakal kemudian disertakan bersamanya makna syarat ya jadi untuk tidak berakal. Wa mahma ta'muril qalb yaf'ali. Sesungguhnya kamu ya, apa saja yang kamu perintahkan ya, ta'muril qalb bagaimanapun kamu memerintahkan hati ini yaf'al maka hati ini akan melakukannya sebabnya wa annaki ya bukan kepada annaka kepada mukhatabnya perempuan wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali Sesungguhnya engkau bagaimanapun kau perintahkan hati ini, ya faal ini saya dia hati ini akan melakukannya. Di sini saya tak muri majzum dengan hafinun aslinya Aslinya apa? muri nak. Kemudian yaf'al. Hmm. I'rabnya mahma ismu syarat jazim fi mahali rafin mubtada. Ya ada khilaf di antara ulama terkait uh, ulama ahli nahu terkait dengan mahma. Tapi yang rajih dia adalah isim. Ya, dalilnya mahma tak bihi min ayatin litas biha. Mahma tak bihi. Di sini dhamir ha kembali kepada mahma. Ya, kita tahu bahwasanya tidak ada ataupun yang namanya marja tempat kembalinya bomir itu mesti isim sehingga mahma itu isim. Karena dalam contoh ayat tadi mahma tak bihi dhamir ha kembali kepada mahma. berarti yang rajih mahma itu adalah isim mahma ismu syarat jazim fi mahali rafin mubtada Tajimu fi'laini تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه تأمري فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأف... من al-khamsah. kemudian ya mukhatabah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Al qalba maf'ulun bih wa jumlah al fi'l wal fa'il wal maf'ul min jumlah fi'il, fa'il dan maf'ul yang dikandungi pada ta'muri dan juga ta'muril qalba ya. Jumlah ta'muril qalba, jumlah fi'il, fa'il dan maf'ul pada mahalnya rafa' sebagai khabar. Khabar bagi apa? Bagi mahma, bagi mahma. Yaf'al jawab syarat. Ya, madzum, wa alamatu jazmi asukun sukun fi akhirih. Kenapa di sini kasrah? Wa hurrika bil kasri li qafiyati syi'ri diharokati kasrah karena darurat dalam rangka eh, akhir syair supaya sesuai dengan yang sebelumnya. Eh, baik syair sebelumnya agharraka minni an hubbaka qatili wa annaka mahma ta'muril qalba yaf'ali ya ini semua. Agharraki أغرك مني أن حبك قاتلي wa مهما تأمر القلب al yaf'ali kemudian ada tanbih terkait dengan ada tuh syarat seperti ma kemudian juga man mahma boleh kita memandang lafadznya ya, yaitu mufrad muzakkar sehingga bomir yang kembali kepadanya mufrad muzakkar. Ini yang umum dengan memandang melihat apa? lafadznya. Sehingga bomir yang kembali kepada ma, man, mah, ma karena melihat kepada lafadznya maka dijadikan bomir tersebut mufrad dan muzakkar. Dan boleh pula memperhatikan maknanya. Dan ini jarang. Seperti wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal ta Ya, mayaknut minkunna. Ya. Lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Di sini khitabnya arah bicaraannya kepada istri-istri Nabi. Wa may yaknut minkunna lillah. Yaknut. Ya. Siapa saja di antara kalian yang yaknut minkunna, kunut taat kepada Allah dan Rasulnya, yaknut di sini. Qanata yaknutu. Dijadikan mudakar, ya kan? Kenapa? Karena memandang apa? Memandang lafadznya man. Lafadznya mudzakkar dan mufrad. Yang kedua wa ta'mal soliha. Tuh. Ini memandang apa berarti? Maknanya. Ya, maknanya muannas. Sehingga wa ta'mal soliha. Jadi boleh ya untuk kita menjadikan bomir yang kembali kepada ma man mahma itu mufrad dan mudzakkar karena memandang apa lafadznya atau boleh pula memandang maknanya kalau maknanya jamak dijadikan pemberi yang kembali kepadanya jamak contoh yang lain yang memperhatikan makna adalah man yakuma akum ma'ahuma siapa di antara keduanya yang dia bangkit maka saya juga akan bangkit bersamanya man yakuma akum ma'ahuma di sini yakuma karena maknanya adalah untuk dua orang yang ghaibain maka dia dijadikan pemirnya musanna juga mutakar. man yaquma aku ma'ahuma ya kalau memperhatikan lafaznya boleh juga man yakum aku ma'ahuma contoh yang lain wa man yakumu aku ma'ahum man yakumu aku ma'ahum ini memperhatikan maknanya. Siapa di antara mereka yang berdiri, saya pun akan berdiri bersama mereka. Kalau kita memperhatikan lafadznya berarti man yakum, ya kan? Aku mah berarti ya. Kalau tadi man yakum, man yakum aku mah juga karena melihat apa? lafadznya. Kemudian wa izma penjazum berikutnya. Yang keberapa ini? in ma man mahma in ma man mahma empat yang kelima ya <clears throat> wa izma contoh izma takum akum ya, izma takum akum dan izma yang sahih bahwasanya izma adalah huruf dia merokap tersusun dari iz zarfiyah ya di sini id menunjukkan apa? Mustaqbal atau madhi. Madhi ya. Kalau ida mustaqbal. Asalnya. Kemudian ditambahkan bersamanya ma. Ma tambahan. Dan idma sekedar untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Sekedar fungsinya mengaitkan apa? Jawaban dengan syaratnya. Jika dia eh, jika kamu berdiri, maka saya akan berdiri. Ya, hmm. sekedar fungsinya mengaitkan antara jawaban dengan syaratnya. Ada juga yang menganggap idma di situ isim pada mahalnya nasab katanya. Contoh idma takum akum idma takum akum. Jika engkau berdiri maka saya akan berdiri ya I'rabnya idma harfu syartin jazim. Takum fi'lu syarat. Wa akum jawabu syarat. Bagaimana kalau dibuang maknya bisa nggak menjazumkan seperti id takum akum boleh nggak? Sebagian ahli nahum membolehkan untuk diamalkan id meskipun dibuang maknya seperti al farra membolehkan jazm dengan id meskipun dibuang maknya. Ya, kalau dibuang maknya, maka dia sebagai dhorof. Tanpa ada khilaf. Ya, jadi kalau dibuang maknya itu tanpa khilaf. Pastinya dia isim, borof. Tapi kalau disertakan bersamanya ma'izma, itu ada khilaf. Sebagian mengatakan huruf, sebagian mengatakan apa? Isim. Tapi kalau dibuang maknya, maka sepakat bahwasanya ketika itu apa? Sebagai dhorof, ya dhorof ya isim. Hanya saja ini perselisihan adalah ketika dibuang maknya. Apakah dia tetap bisa beramal menjazumkan dua fi'il sekaligus atau tidak? Hmm, sebagian mengatakan tidak beramal lagi. Sebagian mengatakan bisa tetap beramal. Itu pendapatnya al -Farro. Kemudian ayun. Ayun. Contoh ayamma ayyamma tad'u falahul asmaul husna ayyamma tad'u falahul asmaul husna nama-nama saja nama-nama mana saja dari nama-nama Allah yang kau seru maka bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang sangat baik dan ai di sini adalah isim dia diletakkan sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. Hmm. Kadang dia diperuntukkan untuk yang berakal ketika disandarkannya kepada yang berakal. ayuhum yakum akum gitu Siapa di antara mereka yang berdiri maka saya akan berdiri ma'ah. ayuhum yakum akum ma'ah. Jadi ai adalah isim yang diletakkan maknanya sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. Terkadang untuk yang berakal, ya ketika disandarkan kepada yang berakal, contohnya ayuhum yakum akum ma'ah. Ya, siapa di antara mereka yang berdiri, maka saya akan berdiri bersamanya dan juga terkadang disandarkan kepada yang tidak berakal. Seperti ayud dawabi. Ya. Ataupun tadi ayud dawabi tarkab arkab. Ya. Kendaraan apa, tunggangan apa yang dia naiki maka saya juga akan menungganginya. Ya. Ayud dawabi tarkab arkab. Ya, berarti di sini sebagai maful mukodam dari tarkab ya ayat dawabi tarkab arkab. Dan terkadang juga ay disandarkan kepada tempat. Ketika itu dia bermakna aina. Ayya makanin. Ya. Tajlis ajlis. mana aina. Tajlis ajlis. Jadi kadang dia bermakna aina. Yaitu ketika disandarkan kepada makan tempat. Seperti ayya makanin tajlis ajlis sih. Sama dengan aina tajlis ajlis fi. Dan juga terkadang disandarkan kepada zaman waktu. Maka ketika itu dia bermakna mata seperti ayya yaumin tasum asum ma'ak. ya. Ataupun ayu yaumin tasum asum ma'ak. Jadi ai bisa dibawa kepada peraga makna ya. Sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. Iya. Irobnya dilihat ya kalau dia setelahnya diikuti oleh fi'il yang mutaaddi dan tidak disebutkan di situ maf'ulnya berarti dia sebagai maf'ul muqaddam. Kalau tidak ya saya mubtada. Seperti ayyuhum yakum akum. Mubtada dia. Khabarnya yakum, ayum, yakum, akum. Kalau ayat dawabi apa yang full muqaddam ya kan. Kalau ayat makan tajlis ya apa? Horof ya. Kemudian dicontohkan di sini ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya rabnya ayya ismu syarat. Jazim tajzimu fi'lain Al awal fi'lu syart wasani jawabuh. Ada nah, itu hafalkan ya cara mi'rabnya. Jazim tajzim fi'lain al awal fi'lu syart tsani jawabuh. Dan dia ayya maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan dari tad'u. Ayyamma tad'u. Nama-nama mana saja yang kau panggil, ya. Falillahil asmaul husna ataupun falahul asmaul husna. Dan di sini ayah katanya lima layak akil. Ya. Karena takdirnya untuk yang tidak berakal. Karena takdirnya adalah ayal isma ini. Ya. Ayal isma ini tad'u min ismihi. Apakah Allah ataupun yang lainnya. Nama mana saja yang kau seru. Apakah Allah ataupun yang selainnya. Nama kembali kepada nama-nama Allah. Nama mana saja dari nama Allah. Silahkan kalian menyeru dengannya. Kemudian maknya ayam mak tadi ayah ramnya jelas. Ya, ismu syarat ya. fi fi'lain dan pada mahalnya nasab sebagai maf'ul muqaddam dari tad'u. Kemudian maknya zaidah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ya dihindari yang seperti ini dikatakan silah ataupun taukid. Tad'u fil syarat majzum bi ayya ataupun bi adat syarat wa alamat jazmi hadzun لأنه من الأمثلة الخمسة kemudian al-wawu jamaah wa muttasil fa'il falahu fa rabithah li jawab syarat ya di sini fa-nya adalah fa yang didatangkan untuk mengikat jawab syarat lahu jar majrur pada mahanya rafa khabar muqaddam khabar muqaddam al asma asma mubtada muakhar al husna sifat al asma mubtada muakhar al husna sifat ya, sifatul marfu' مرفوع مثل wa رفي ضم مقدرة على الألف al-alif مبتدا <clears throat> ah, jumlah mubtada جملة khabar yaitu jumlah apa lahul asmaul husna fi mahali jazmin jawab syarat pada mahalnya jaz pada mahalnya jazm sebagai jawab syarat ya di sini dicontohkan oleh musonif dengan contoh mata tad'u falahul asmaul husna untuk menunjukkan bahwasanya tidak mesti. Jawab syarat itu berupa fi'il, kadang berupa jumlah. Maka di Arab atau Arabnya adalah mahalli, sifatnya mahalli. Di Arab satu persatu, kemudian dikatakan jumlah. Ismi atau fiiliah fi mahalli jazmin. Jawab syarat. Tapi kalau jawab syaratnya berupa jumlah, ismi atau fi'liyah, maka diikat dengan pengikat fa di antaranya. Kemudian wa mata. Kemudian mata. Dan mata juga termasuk isim. Yang dia diletakkan untuk menunjukkan waktu. Kemudian disertakan bersamanya mana syarat. Contohnya ucapan menyair mata abu'il imamata ta'rifuni. Kapan saja saya letakkan imamah saya, maka niscaya kalian akan mengenaliku. متى اسم الشرط جازم تزم فعلين في محل نصب على ظرفية jadi mata i'rabnya pada mahalnya nasab sebagai dzaraf dzaraf apa zaman ala dzarfiyah az-zamaniyah mana amilnya yang namanya dzaraf butuh amil amilnya adalah fi'il yang setelahnya adha dan adha adalah fi'il syarat majzum wa alamat madu jazmihi as-sukun. Kenapa di sini, di sini dikasrah? Ya, adu'il imamah lil tiqawi sakinain karena ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada ain dan sukunnya ada pada lam. Wa fa'iluhu fa'ilnya adha mustatir fihi wujuban taqdiru ana al-imamah maf'ulun bih. Ta'rifuni jawab syarat majzum bi hadzin nun li'annahu minal amthilal khamsah. Ya. Kemudian wawu yang ada pada ta'rifuni adalah jamaah fi mahalli raf'in fa'il. Nun lil wiqayah ya bamir muttasil maf'ulun bih atau mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sini jelas mata menjazmkan dua fi'il sekaligus abu' dengan ta'rifuni. Ya, sampai di sini atau yang mau disampaikan. Sebelum kita akhiri. Bisa difahami? Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah bihamdik, syukur Assalamualaikum.